Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Kita panjatkan puji dan syukur ke ilahi Robi Tuhan yang tidak henti-hentinya menaungi hidup kita dengan segala rahmat dan kasih sayangnya. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am bersama Pak Quraish Shihab yang merupakan rangkaian program Berkah Karunia Ramadan Metro TV. Pada episode ini, insya Allah kita akan membahas ayat 97 dan seterusnya. Selengkapnya penjelasan ayat-ayat ini akan disampaikan oleh narasumber kita Pak Quraish apa, kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, selamat pagi ya Pak ya. Pemirsa kita juga pagi ini ditemani oleh uh, jemaah pengajian dari Majelis Taklim Nur Ramadan Bintaro Sektor 5. Juga Majelis Taklim Al Awabin pengajian Raudatus Zahro dan pengajian Anissa Cibinong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu Terima kasih sudah hadir bersama kami Baiklah kita langsung saja Pak Kures Syihab Baik mari kita Bismillahirrahmanirrahim Ayat-ayat kita yang kita bahas surat Al-An'am Sekian episode, sekian ayat yang telah kita bahas yang terakhir ayat-ayat yang dibahas itu menjelaskan kuasa Allah. E, yang terakhir atau kalimat-kalimat terakhir dari ayat-ayat yang dibahas itu terdapat pada akhir ayat 96. Di situ Allah menyatakan bahwa Allah yang menciptakan matahari, bulan semuanya beredar sesuai dengan perhitungan yang sangat teliti kalau kita berkata eh, menitnya detiknya kita bisa tahu kapan dia gerhana karena sangat teliti peredarannya eh, ciptaannya bentuknya itulah takdir pengaturan Tuhan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Itu ayat 96 berbicara tentang bulan dan bintang. Nah, ayat kita sekarang ini berbicara tentang wahwaladhi jaalalakumun ja'ala nujuma litahtadu biha fi zulumatil barri wal bah Dia juga Allah yang menjadikan buat kamu bintang-bintang itu untuk menjadi tanda-tanda perjalanan kamu. Dari dulu sampai sekarang antariksawan pun itu menjadikan bintang sebagai penunjuk arah. Dengan melihat bintang dia tahu saya di mana. Dengan melihat matahari yang merupakan salah satu bintang sebenarnya matahari itu bintang yang tidak terlalu besar itu melihat matahari dia tahu oh ini waktu sekarang siang atau malam atau bagaimanapun. Nah, di sini Allah menyatakan dan dialah yang menjadikan buat kamu bintang-bintang itu agar supaya menjadi penunjuk tanda-tanda buat perjalanan kamu. Tentu saja bukan semua bintang-bintang ini dijadikan Allah sebagai tanda perjalanan karena bintang terlalu banyak yang bisa terjangkau oleh manusia itu dengan pandangan matanya itu tidak lebih dari 6000 bintang hmm. sedangkan jumlah bintang-bintang ini kalau kita mau gunakan umur kita mulai lahir katakanlah 100 tahun umur kita mau menghitung bintang kerjanya cuma hitung satu dua tiga ini tidak habis bisa jadi bintang itu ada yang memperkirakan 6 miliar bintang atau bahkan boleh jadi lebih hmm. oke okay? Jadi sebagian dari bintang-bintang itu dijadikan sebagai penunjuk jalan pada kegelapan di darat atau di laut. Ya kan? Di laut orang lihat minta oh ini arah seksi Di darat juga begitu. Nah, kita mau berhenti sebentar. Sebenarnya kalau kita merujuk kepada Al-Qur'an, kita menemukan bahwa Allah menciptakan bintang-bintang itu untuk tiga tujuan. Yang pertama disebut di sini penunjuk jalan buat manusia tanda-tanda arah buat manusia. Ada yang kedua, dia katakan walakad zayyana sama dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Sungguh kami telah memperindah langit langit yang terdekat hmm. dengan bintang-bintang. Kalau begitu, fungsi bintang adalah hiasan. Allah menjadikannya sebagai hiasan. Indah sekali itu bintang-bintang kalau kita lihat ya. Penyair-penyair itu kan menjadikan bintang sebagai ini. Dia kata beribu-ribu bintang di langit ya. Hmm. Terus apa lanjutannya itu? <laughs> Ada yang hafal enggak lanjutannya? Nah, <laughs> oke okay deh. Nah, ada yang ketiga. Yang ketiga itu dia katakan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai pelempar setan-setan. Hmm. Kita akan jelaskan ini dulu maknanya supaya kita lihat. Dulu setan itu, jin itu sering mendekat ke langit untuk mendengarkan pembicaraan para malaikat. Hmm. Itu yang dia bawa turun, eh akan terjadi ini, akan terjadi ini, akan terjadi ini. Setelah Nabi Muhammad lahir, mereka tidak boleh lagi mendengar. Wa Kata Jin, kami dulu pernah mendengar, sekarang kami dilontar. Tentu saja bukan bintang yang besar itu yang melontar mereka, tetapi sinar-sinar bintang itu, sinar-sinar kosmis itu yang hmm. melontar mereka. Nah, saya mau bertanya, dijadikan bintang untuk tahu nasib atau tidak? Jadi jangan pergi ke ahli nujum. Ya kan? Nujum kan itu jamak najum, najum itu bintang. Ya. Itu eh, astrologi tidak bisa. Apalagi kalau Anda percaya buka koran bintang Anda sekian, bintang Anda itu ah, itu omong kosong gitu. Oke. Okay? Ya. Eh, qad fassalnal ayati liqaumin ya'lamun. Sungguhnya kami telah merinci bukti-bukti kuasa wujud keesaan kami buat orang-orang yang mau tahu. Hmm. Kamu mau tahu? Pelajari itu. Kita lihat ayat berikutnya. Wa huwallazi ansha'akum min nafsin wahidah famustaqarru wa mustawda. Dan dialah Allah yang menciptakan kamu dari satu jenis. Ada yang berkata dari Adam, ada yang berkata dari satu jenis kemanusiaan, laki, perempuan, orang Inggris, orang Amerika, orang Indonesia, orang Papua, orang apapun itu jenisnya satu. Manusia semua sama, baru dikatakan fa mustauda. Lalu Allah menetapkan tempat tinggal dan Allah menetapkan tempat untuk menitipkan kamu. Kita akan lihat nanti apa yang dimaksud tempat tinggal dan apa yang dimaksud tempat menitipkan ram. Saya kira itu. Oke, baik. Pemirsa dan hadirin yang ada di sini, sebelum kita mendengarkan lebih jauh, kita akan jeda dulu sejenak. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am. Yang mana lebih sulit dipelajari? Bintang atau manusia? didukung oleh Bank Muamalat. Pertama, murni syariah. Pemirsa, kita kembali lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am bersama Pak Quraish Shihab. Silakan Pak dilanjut. Baik, itu tadi berkata bahwa Allah menciptakan manusia semuanya dari satu jenis yang sama tidak ada keutamaan suatu bangsa dengan bangsa lain, perempuan dengan laki-laki dari segi asal kejadiannya, karena semuanya sama asal kejadian. Oke. Okay. Eh, baru dia katakan, lalu Allah yang menetapkan buat kamu tempat tinggal dan menetapkan juga tempat penitipan buat kamu. Tempat tinggal yang dimaksud antara lain di dunia. Gitu. Hmm. Semua ditempatkan di dunia. Atau tempat menitipkan itu di mana? Kalau saya berkata menitipkan, maka itu bersifat sementara. Hmm. Saya titipkan, satu waktu saya ambil. Hmm. Nah, ada yang berpendapat tempat menitipkan manusia itu dalam rahim ibu. Oh. Dititipkan di sana. Tapi itu kan sementara. Kalau lahir sudah keluar. Ada lagi yang berkata tempat menitipkan itu dikubur, dikubur di alam barzah. Itu cuma sementara. Setelah nanti dunia kiamat, semua dibangkitkan pergi ke padang mahsyar untuk menetap lagi di sorga atau di neraka. Wa mustaqarrun wa mustauda. Qad al ayati liqaumin yafqahun. Kami telah merinci bukti-bukti kekuasaan kami itu bagi orang-orang yang mau faham. Hmm. Menarik ibu-ibu Kalau yang tadi menyangkut bintang Dikatakan bagi orang-orang yang mau mengetahui Kalau yang ini yang mau faham secara mendetail iya. Yafkah itu artinya memahami secara dalam hmm. Yang mana lebih sulit dipelajari Bintang atau manusia Manusia manusia jauh lebih sulit. Banyak hal dalam diri kita yang kita tidak tahu. Tahu bagaimana mimpi? <laughs> Ah, sudah tidak tahu. Tahu kenapa denyut jantung sekian kali bunyinya. Banyak hal dalam diri manusia yang kita tidak tahu. Tahu apa itu kesurupan. <laughs> banyak halnya nah, karena itu dia katakan kami merinci bagi orang yang mau memahami secara dalam itu dia bisa memahami dengan mempelajari hal tersebut. Baru dia katakan, "Wa huwa alladhi anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi nabatul Allah yang menurunkan dari langit hujan. Maka melalui hujan itu Allah menciptakan segala macam tumbuh-tumbuhan kami ciptakan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman-tanaman yang hijau yang keluar darinya biji-bijian lihat tanaman itu ada bijinya yang keluar ada yang bertumpuk-tumpuk pada tangkainya walaupun tadinya sumbernya cuma satu biji dan kalau pohon korma kamu lihat mayangnya terurai ke bawah. Hmm. Itu. Dan masih banyak lagi kebun-kebun seperti anggur, zaitun, olive itu. Eh, delima yang serupa dan tidak serupa. Bisa jadi serupa bentuknya, tidak serupa rasanya. Bisa jadi serupa warnanya, tidak serupa bentuknya. Siapa yang atur itu semua? kita katakan Allah karena tidak mungkin ada wujud tanpa ada yang mengaturnya tidak mungkin ada perbedaan tanpa ada yang hmm. membedakannya kita siram dia dengan air yang sama di tanah yang sama kok ada yang manis ada yang kecut iya. itu yang dimaksud di sini hmm. Unzuru ila samarihi ida asmar wayanahi. Perhatikanlah kepada buahnya ketika pohon itu berbuah dan perhatikan juga kematangannya. Maksudnya apa? Ada proses itu yang dilalui dari tumbuh, berbuah, berbuah kecil, membesar, matang dan sebagainya. Coba perhatikan itu kamu akan mendapatkan bukti bahwa pasti ada yang mengatur itu semua. Yang mengatur itu maha kuasa, maha mengetahui, itulah yang kita namai Allah. Oke. Okay. Eh, inna fi zalikum la ayatin liqaumin yu'minun. Pada yang demikian itu ada bukti-bukti kuasa Allah bagi orang-orang yang mau percaya. Lalu dikatakan waja'alu lillahi syuraka al-jin orang-orang musyrik itu menjadikan jin sebagai sekutu Allah. Mereka berkata, hmm. orang-orang musyrik dulu yang hmm. menciptakan binatang buas itu jin. Yang oh. menciptakan manusia itu Tuhan. Ya artinya dia mempersekutukan Tuhan dalam penciptaan. Sampai sekarang, sampai sekarang, sekarang, sekarang ini masih ada orang yang menyembah jin. Ada yang pernah ingat beberapa tahun yang lalu itu ada Children of God nah, itu penyembah jin sampai sekarang ada hmm. mereka itu menjadikan jin sebagai sekutu-sekutu Allah Padahal Allah yang menciptakan jin hmm. Wa kharaqu lahu banina wa banat bighairi ilmin. Mereka itu orang-orang musyrik menjadikan bagi Tuhan anak-anak perempuan dan laki-laki. Ada yang menjadikan Tuhan punya anak laki-laki ya ada yang menjadikan Tuhan punya anak perempuan itu semua adalah kebohongan Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka eh, eh, beri Allah sifat-sifat tersebut. Maha suci. Baru dikatakan badi'us samawati wal Allah yang menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Kalau saya buat buku ini ada contohnya. Ya kan? Hmm. Bikin baju ini ada contohnya. Hmm. Allah menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya dan dia menciptakannya itu sangat indah. Sampai-sampai ada yang berkata tidak mungkin lagi ada yang lebih indah dari ini. Walaupun itu kalimat yang tidak terlalu tepat tapi hmm. untuk menggambarkan betapa indahnya ciptaan Allah. Anna yakun lahu waladun walam takun sahibah. Bagaimana bisa Allah itu punya anak padahal tidak ada istrinya? Ya, tidak ada istrinya. dan dia menciptakan segala sesuatu dan dia Maha mengetahui segala sesuatu. Zalikumullahu rabbukum. Itulah Allah Tuhan kamu, la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan selain Dia, khaliqu kullu syai' fa'buduhu. Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah sembahlah Allah wa huwa ala kulli syai'in wakil. Kita akan lanjutkan. Baiklah, pemirsa, demikian penjelasan Al-Qur'an yang telah Allah turunkan. Tetaplah bersama kami. Zalikumullah. Itulah Allah, Tuhan pendidik, pemelihara, pembimbing kamu. Pemirsa, kita kembali lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am bersama Pak Presyat. Silakan dilanjutkan Pak. Baik, kita lanjutkan. Tadi ayat-ayat yang kita jelaskan sudah menjelaskan sebahagian dari kuasa Allah, ya kan? -hmm. Nah, baru di sini dikatakan, Zalikumullahu Rabbukum. Itulah kalau saya berkata itu seringkali saya kata itu menunjuk suatu sesuatu yang sangat tinggi. Itu yang sangat jauh. Zalikumullahu rabbukum. Itulah Allah rabbukum. Rabb itu artinya pemelihara. Hmm. Pendidik. Itu kata Rabb. Nah, dia memelihara kamu. Dia menyediakan makanan, dia menyediakan minuman, dia memberi petunjuk itu kan dia mendidik boleh jadi sekali-sekali dia jewer kamu kan kita mendidik begitu loh dijewer Yeah. sebenarnya maksudnya baik itu pendidik jadi jangan serta-merta kalau seseorang mendapat sesuatu yang tidak disenanginya jangan menjadi seperti anak kecil Maksudnya? <laughs> Anak kecil kan itu begitu. Oh, papa hmm. jahat, ya. jahat ini tidak. Dia mendidik kamu, dia mem itu arti rob. Hmm. Jadi bukan cuma memberi rezeki kamu. Dan Allah kalau saya katakan memberi rezeki, jangan samakan dengan manusia. Ibu memberi makan anaknya, masakkan makanannya, hmm. baru suapi dia. Ya. Tuhan memberi makan tidak begitu. Dia siapkan lahan makanan, cari. Kalau sudah dapat, masak. Ya kan? Itu bedanya Allah dengan eh, antara lain bedanya Allah dengan manusia. Nah, di sini dikatakan zalikumullahu rabbukum. Itulah Allah, Tuhan, pendidik, pemelihara, pembimbing kamu. Itulah Allah. La ilaha illahu. Tidak ada ilah. Apa artinya ilah? Biasa diterjemahkan Tuhan. Sebenarnya maksudnya itu Tuhan itu adalah penguasa yang menguasai segala sesuatu. Yang menguasai hidup mati seseorang. Yang menguasai pokoknya segala sesuatu. Itulah Allah tidak ada penguasa di alam raya ini kecuali dia. Saya eh, bisa berkata saya menguasai kursi ini. Tapi saya yang menciptakannya itu bukan. Tidak. Ah, di sini dia katakan Khalikul Shay, Dia yang mencipta segala sesuatu. Jadi dia yang mencipta dan dia yang berkuasa. Fa'budu maka sembahlah dia. Nah, ibadah itu menjadikan segala kegiatan Anda demi karena Allah maka jadikanlah semua kegiatanmu karena Allah. Hmm. ibadah ini ada ibadah murni, ada ibadah tidak murni. Ibadah murni itu yang ditentukan Allah caranya bagaimana. Salat itu ditentukan Allah caranya, ya kan? Ditentukan waktunya. Haji itu ibadah murni, ditentukan tempatnya. Nah, pakai lipstick itu ibadah atau tidak? aku eh, ketawa? Ibadah untuk suami. Ah, kalau Anda melakukannya demi karena perintah Allah, kalau tadi dikatakan buat suami, demi perintah Allah yang memerintahkan untuk tampil indah di hadapan suami jadi ibadah. Oh. Nah, ya kan? Maka karena itu mengabdilah kepada Allah, beribadalah kepada Allah dan dia maha eh, dia atas segala sesuatu bisa menjadi wakil anda Allah bisa jadi wakil anda kalau anda kesulitan serahkan aja sama dia ya Allah la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir Allah tidak dapat dijangkau hakikatnya oleh pandangan mata kepala atau mata hati. Ini kan sudah diterangkan semua itu. Terus ada yang bilang, saya mau lihat Allah. <laughs> tidak dapat dijangkau hakikatnya oleh pandangan. Mata kamu tidak bisa lihat. Bukan karena Allah tidak ada, tidak wujud. Tapi mata kamu. Tidak mampu. Ya. Tidak mampu. Itu, itu kelelawar. Tidak mampu melihat sesuatu karena matanya kalau di siang hari, siang hari dia tidak bisa lihat. Karena matanya tidak bisa lihat cahaya. Hmm. Kita tidak bisa menatap lama-lama matahari. Hmm. Apalagi pencipta matahari. Jadi sesuatu yang tidak dilihat itu bukan karena dia terlalu gelap, tapi boleh jadi karena terlalu terang. Allah terlalu terang sehingga matamu tidak bisa melihatnya. Hmm itu Ratu dari kuhul absor ah, Ada ulama berkata Kita tidak bisa melihat Allah Tidak bisa melihat hakikatnya Dengan mata kepala kita di dunia ini hmm. Tapi di akhirat kita bisa lihat Allah Tetapi melihatnya itu Bukan mengetahui hakikatnya eh, Pernah lihat bulan? Pernah Pasti pernah nah, <laughs> Itu lihat bulannya atau lihat cahayanya? bukan lihat bulannya. Begitulah nanti di hari kemudian kita melihat Allah melihat ada ya yang sangat indah. ya, ini ini Allah ini atau wahyu huwa yudrikul absar. Dia Allah bisa mengetahui hakikat segala sesuatu yang dapat dijangkau oleh mata. Dia mengetahui segala sesuatu yang berpotensi didengar oleh telinga. Dia mengetahui hakikat segala sesuatu yang berpotensi untuk diraba. Hmm. Wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Al-latif artinya latif, latif. Latif itu pada mulanya berarti halus. Kalau halus biasanya kecil. Ya. Hmm. Kalau halus dan kecil tersembunyi tidak hmm. nampak hmm. oke okay. Allah tidak bisa anda lihat karena maha halus hmm. karena tersembunyi yang dia nampakkan hanya tabir yang menutupi dia nah itu satu arti latif arti latif yang kedua adalah uh, uh, mengetahui segala sesuatu sekecil apapun dan memberi dia petunjuk yang sesuai demi kemaslahatan yang kecil itu. Saya beri contoh, saya beri contoh. Lihat semut di malam hari atau tidak? Iya. Wah, sulit. Allah memberi petunjuk kepada semut untuk berjalan. Ya demi kemaslahatan dia. Mari kita lihat anak di dalam janin di dalam perut kecil ya diberi makan atau tidak itu orang tua hmm, caranya bagaimana dengan cara yang sangat halus yang kita tidak tahu bagaimana caranya hmm. waktu dia mau keluar diberi petunjuk atau tidak diberi petunjuk oleh Allah Hei manusia yang masih janin Kamu kalau mau keluar Balik badanmu Untuk keluar Jangan iya. kepalamu di atas. Iya. Banyak itu Allah <clears throat> di qaddara eh? ada. Allah khalaqa fasawwa, Allah yang menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya lalu mengukur dan memberi dia hidayat, petunjuk untuk itu arti latif. Dan dia maha mengetahui. Saya kira eh, demikian. Terima kasih Pak. Pemirsa, Tetaplah bersama Tafsir Al-Misbah. Orang yang angkuh itu yang gak mau belajar. Orang yang angkuh itu yang gak mau bertanya. Pemirsa Metro TV, Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am bersama Pak Kure Shihab. Sekarang tiba waktunya kita pada sesi tanya jawab antara jemaah dengan narasumber kita. Baik, ibu-ibu, Silakan, siapa yang mau bertanya? Silahkan Ibu langsung. Ya, nama saya Seska. E, alam itu adalah e, sumber pengetahuan. Lalu e, siapakah yang e, memperoleh e, e, syarat untuk dapat memperoleh pengetahuan tersebut? Oke, terima kasih. Alam raya sumber pengetahuan. Eh, eh, saya ingin berkata begini supaya tidak itu. Alam raya adalah sarana yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan, ya toh? Sumbernya itu Tuhan. Tapi Tuhan menjadikan alam raya ini sarana untuk mengetahui. Yang ingin mengetahui, dia hendaknya mempelajari alam itu. Dia hendaknya bersahabat dengan alam itu dia hendaknya melakukan penelitian, percobaan, pengamatan ya. Eh, semakin akrab seseorang kepada sesuatu, semakin banyak rahasianya yang bisa diperoleh. Kan begitu. Manusia kan juga begitu ya. Saya nggak kenal Anda, saya nggak beritahu rahasia saya. Hmm. Saya kenal Anda tapi Anda memusuhi saya, saya tidak beritahu rahasia saya. Alam begitu juga akrablah dengan alam pelajari dia perlakukan dia dengan baik dia akan memberitahu kepada anda rahasia rahasia saya kira itu ya nah, jadi jangan pernah angkuh ya itu secara tegas Allah menyatakan sa'asrifu ayat yaladina alladziina yatakabbaruna fil ard saya akan eh, mengalihkan sehingga dia tidak faham bukti-bukti kuasa saya antara lain alam raya ini bagi orang-orang yang angkuh orang yang angkuh itu yang gak mau belajar orang yang angkuh itu yang gak mau bertanya ya kan orang yang angkuh itu yang menyepelekan sesuatu nah hmm. jadi kalau mau memperoleh pengetahuan kita kembali ikra baca teliti itu itu ah, dengan demikian eh, eh, Allah akan mem, me, me, mempermudah buat seseorang yang meneliti, yang mengamati untuk memperoleh rahasia-rahasia ilmu pengetahuan. Pikiran begitu ya. Oke. Okay. Baik, pertanyaan selanjutnya silakan Ibu. Saya Ibu Yeli M. Arfa mau bertanya apa sebabnya sebagian manusia masih menjadikan jin sebagai penolong bahkan disembah. Terima kasih Bu. Ya. Eh, saya kira kalau kita mau secara singkat itu karena kebodohannya. Eh, jin yang jahat eh, adalah setan. Setan merayu, mempengaruhi manusia Kemudian ada manusia yang terpengaruh oleh setan-setan jin jadi setan juga dia. Nah, setan-setan ini yang mempengaruhi. Saya kira ada ayat di surat eh, eh, suratil an'am ini yang akan menjelaskan eh, sebagian dari apa yang ibu tanyakan. Jadi sebenarnya itu pengaruh, ya pengaruh lingkungan, pengaruh eh, bacaan, pengaruh teman sehingga menganggap bahwa oh ini oh, di, di masyarakat kita di seluruh masyarakat itu ada orang-orang yang percaya bahwa eh, eh, eh, apa namanya eh, lakukan ini lakukan itu eh, macam-macam itu karena kebodohan karena kebodohan karena pengaruh ingin cepat kaya lakukan ini makan ini makan itu itu semua adalah hal-hal yang tidak dapat dibenarkan saya kira itu bu ya oke okay. baik apa saya sekarang boleh giliran nanya ya? Boleh silahkan. <laughs> Saya itu dari tadi kan memperhatikan bahwa uh, Pak Kures mengatakan bahwa kita segala sesuatu dalam kehidupan ini harus karena Allah Taala. Jangan percaya dengan hal-hal yang uh, selain itu seperti keahli hujung dan segala macam. Nah bagaimana kalau misalkan seperti kita mau mau sehat gitu ya Pak ya? Sehat itu kan uh, uh, baiknya adalah untuk kita beribadah kan lebih baik itu karena Allah Taala tapi kemudian kan ada dengan cara-cara yang lain apakah kita belajar senam atau kita misalnya lebih sakit kita ke dokter gitu nah apa yang harus kita lakukan di dalam hati kita pada saat kita berniat itu bagus bagus bagus sekali jadi sekarang begini bu saya ambil satu contoh kita mau sehat kita sakit ya kita diperintahkan ke dokter tetapi harus yakin bahwa bukan dokter yang menyembuhkan, bukan obat yang menyembuhkan, itu cuma sebab. Nah, sehingga kalau mau pergi ke dokter, terlebih dahulu mohon kepada yang di atas. Hmm. ya Allah, bantu dokter ini Eh, mendiagnose penyakit saya sehingga dia bisa memahaminya dan memberi saya obat yang tepat. Nah, ketika itu saya ke atas dulu baru ke dokter. Jangan langsung ke dokter seakan-akan dialah yang menyembuhkan hmm. ya kan. Jadi eh, saya kira begitu. Iya baik terima kasih Pak Grace. Baiklah pemirsa tetaplah bersama kami Kami akan segera kembali lagi Allah menciptakan kamu dari jiwa yang sama Penciptaan itu luar biasa hebat Anda kembali lagi bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am Kita kembali lagi pada sesi tanya jawab Silahkan Ibu Nama saya Frina uh, yang ingin saya tanyakan, disebutkan pada surah lain bahwa iblis itu diberikan tenggat waktu sampai dengan hari kiamat. Uh, pertanyaan saya, apakah hal ini berlaku untuk iblis saja atau untuk jenis jin yang lain? Terima kasih. Itu eh, jadi itu berlaku untuk iblis saja. Ya. Jadi saya kira perlu kita ketahui dulu begini. Eh, jin itu banyak jin itu ada yang durhaka, ada yang taat. Hmm. Jin itu punya masyarakat. Ada laki-laki, ada perempuan. Nah, eh, iblis tadinya jin yang sangat taat. Sedemikian taatnya sehingga dia merasa bisa masuk dalam kelompok malaikat maka dia bermohon kepada Allah ya Allah saya biar masuk di kelompok malaikat sama satu orang misalnya terlalu pinter di kelas 2 naikkan saya di kelas 3 saja ya kan karena malaikat itu tidak berdosa nah, maka masuklah dia di dalam kelompok malaikat sewaktu Allah memerintahkan malaikat sujud dan dia termasuk di dalamnya, dia tidak mau sujud karena dia angkuh. Maka dia dikutuk sewaktu itu dia dendam kepada manusia ini menyebabkan saya terkutuk dia mohon secara tulus kepada Tuhan ya Allah beri saya usia yang panjang maka Allah memberinya usia yang panjang ada yang berkata sampai kiamat ada yang berkata sampai menjelang kiamat Adapun jin-jin yang lain yang bukan iblis itu mati, hidup, beranak, laki dan perempuan hmm. sama dengan keadaan manusia. Hmm. Ya toh? Baik. Ya, baik. Terima kasih. Silakan selanjutnya Ibu. Eh, nama saya Ibu Soni. Saya ingin menanyakan dalam ayat 98 Allah menggunakan ansyakum min nafsin wahidah. Sementara dalam surat An-Nisa Allah menggunakan kholakum min nafsin wahidah e, Pelajaran apa yang bisa kita ambil dalam perbedaan kedua istilah tersebut Terima kasih Ansha'akum min nafsin wahidah Khalaqakum min nafsin wahidah Bedanya pada khalaqah dan ansha'ah Ya kan? Eh, itu pada penekanannya khalaqa digunakan oleh Al-Quran untuk makna menciptakan tapi penekanannya penekanannya pada kehebatan ciptaan Allah menciptakan dan ini sungguh hebat. Nah, di sini Allah menciptakan kamu dari jiwa yang sama, penciptaan itu luar biasa hebatnya. Nanti kita akan temui lagi ja'alalakum min anfusikum azwaja. Dia menjadikan dari jenis kamu pasangan kamu. Menjadikan itu untuk menekankan perlunya memanfaatkan itu. Nah, jadi bukan lagi pada eh, kehebatannya tapi perlunya memanfaatkan Manfaatkanlah kehadiran kamu sebagai pasangan yang terdiri dari jenis yang sama Manfaatkan itu untuk kelanggengan rumah tangga kamu misalnya begitu. Jadi manfaatnya Kita kan sama-sama manusia nih Tuh. Ah, Ansya'akum itu juga berarti menjadikan Tetapi dia memberi kesan pertumbuhan Beda kan? Itu sebabnya anak dari kecil besar, besar, besar itu kan pertumbuhannya perkembangan jiwanya juga begitu ya yaitu aku. tetapi di sini ingin dikatakan bahwa dalam pertumbuhan kamu dan perkembangan kamu itu kamu tidak keluar dari sifat kamu yang sama sebagai manusia saya kira itu bedanya ya okay. baik selanjutnya ibu silahkan Nama saya Siska Chandra. Dalam ayat 102 disebutkan kata zalikumullah. Seolah-olah Allah jauh. Sedangkan dalam keterangan lain dijelaskan bahwa Allah itu lebih, lebih dekat dari urat leher. Bagaimana kita memahami ayat tersebut? Makasih. kasih. Kalau kalau eh, secara singkatnya bisa nggak ada yang jauh tapi dekat? Bisa tidak ada yang jauh? Hati. Jauh di mata, dekat, dekat di hati. hati. Ya toh Allah kedudukannya sangat jauh, tidak terjangkau. Tetapi dia dekat kepada manusia. Dia eh, bisa segera menolongnya. Dia tahu segala sesuatunya. Biasanya kalau kita berkata jauh, dia sudah tidak tahu ya sesuatu yang jauh. Allah itu dekat walaupun kedudukannya sangat jauh. Saya kira itu itu eh, kalau eh, kesannya. Jadi terkadang Al-Qur'an menunjuknya sebagai jauh, tidak terjangkau oleh nalar, tapi terkadang dia menunjuknya bahwa dia sangat dekat kepada kamu. Baik, Pak. e, mungkin Bapak bisa memberikan kesimpulan dari pembahasan Iya, kesimpulan saya kira yang pertama adalah bahwa Allah Maha Kuasa. Gunakanlah tanda-tanda kekuasaan Allah itu pelajarilah dia gunakanlah itu untuk beribadah kepada Allah jadikan itu sarana untuk menunjukkan eh, untuk meraih atau membuktikan bahwa Allah Maha Esa dan Maha eh, Kuasa yang kedua eh, yakinlah bahwa Allah tidak punya anak baik laki-laki maupun perempuan karena dia tidak butuh eh, yang ketiga eh, perhatikanlah alam raya ini perhatikan tumbuh-tumbuhan perhatikan langit perhatikan bumi dan kalau anda memperhatikannya akan anda akan sampai kepada satu hakikat bahwa dia maha esa dia maha kuasa nah yang e, keempat beribadahlah kepada Allah dalam arti lakukan segala kegiatan anda demi karena Allah. Yang terakhir barangkali bahwa kita tidak mampu mengetahui hakikat Allah tetapi kita bisa merasakan kehadirannya melalui ciptaan-ciptaannya atau melalui hati kita yang selalu terkait dengannya. Itu saya kira. Baik, terima kasih banyak Pak atas pembahasannya. Pemirsa, demikianlah pembahasan tentang ayat-ayat dari surah Al-An'am. Pemirsa, insya Allah kita akan bertemu lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am bersama Pak Kure Syihab pada episode-episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelapis kesemua selalu saja datang menghampiri langkah yang laku jiwa yang lemah sekarang salah adalah But.